Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 yang telah lewat tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Demikian juga tentang Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bahwa Nabi adalah akhir dari para nabi. Nabi Muhammad adalah akhir dari para nabi dan para rasul dan beliau adalah Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul. Demikian juga dengan berkaitan dengan masalah syafaat dan sebagainya. Yang terakhir disebutkan oleh beliau yang Allah yang kita bahas adalah wala nukafir ahadan min ahli qiblah bidambin. Kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat, ini mereka yang sholat menghadap ke arah kiblat dengan sebab dosa. Walaupun dosa besar yang dia lakukan, maka alusun wal jamaah berpendapat bahwa mereka tidak kafir dengan sebab melakukan dosa besar. Dan itu adalah kita yang membedakan antara kita dengan orang-orang khawarij. Malam yang yastahilhu selama dia tidak menghalalkan perbuatan maksiat tersebut. Dan sebaliknya wala naqulu la yadurru ma'al iman dambun liman amilahu. Kita juga tidak mengatakan bahwa dosa itu tidak membahayakan iman bagi orang melakukannya. Ya kita tidak berkeyakinan demikian. Kita tidak berakidah bahwa seseorang itu apapun keadaannya maka tidak membahayakan dosa dia. Maka ini adalah ucapan yang salah. Kita berkeyakinan bahwa keimanan seorang itu adalah terpengaruh dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Oleh karena itu seorang mukmin ataupun muslim yang melakukan kemaksiatan maka dia adalah mukminun atau muslimun naqisul iman. Seorang mukmin yang dia itu imannya sedang berkurang. Dia masih beriman tetapi dia imannya kurang. Bersamaan dengan itu juga tadi sudah disebutkan bahwa kita tidak mengkafirkan dengan dosa besar yang dilakukan. Paham? Jadi di sini adalah bantahan untuk orang-orang Khawarij dan orang-orang Murji'ah orang-orang murjiah kebalikan dari khawarij bahwa seorang kalau sudah bersadat maka tidak berpengaruh dosa besar yang dia lakukan mengatakan bahwa la yadur mal iman dambun lima aminahu. orang murjiah yang ekstrim maka dia mengatakan tidak membahayakan dosa yang dilakukan oleh seorang terhadap keimanan dia dan ini adalah pendapat yang berbahaya oleh karena itu Al-Sunnah wal Jamaah atau at al-Mansurah ataupun Al-Firqah al najiyah ataupun Sawadun Azim mereka meyakini bahwa seseorang yang dia itu melakukan dosa besar selama dia beriman maka tidak kafir. Bersamaan dengan itu imannya dalam badan iman yang kurang. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Is, ucapan yang bagus, beliau menyebutkan yang ini kesimpulannya bahwa, bahwa seseorang ya al wal jamaah apabila memperhatikan dalil-dalil yang digunakan orang-orang khawarij maka itu adalah bantahan untuk mereka sendiri. Demikian juga dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang murjiah itu adalah bantahan untuk mereka sendiri. Ya demikian. Semoga di sini oleh beliau wa idza istamaat nususul wa'di allati istadalat bihal murjiah Apabila terkumpul di situ nas-nas atau dalil-dalil yang menunjukkan ancaman yang digunakan dalil ya orang-orang mursyid wa nususul ya ini janji ya dalil-dalil janji orang-orang murjiah itu berpegang dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu yang dia pegang bahwa orang yang dia itu bertauhid akan masuk dalam surga walaupun dia berzina walaupun dia uh, mabuk walaupun ini dan itu, maka dia masuk surga. Dari situ berpendapat bahwa amalan jelek itu tidak berpengaruh terhadap iman. Jadi kalau terkumpul di situ dari dalil al-wa'di, janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang digunakan oleh orang orang-orang Kalau kita lihat dalil mereka, demikian juga wa nususul wa'id alati istadalat bihal khawarij wal mu'tazilah dan dalil-dalil yang menunjukkan ancaman yang digunakan oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah membela pendapat mereka. Kalau kita lihat dalilnya orang Murji'ah dan kita lihat, lihat dalilnya Khawarij, ya, tabayyana dalam fasadal ini Maka jelas bagi kamu rusaknya dua pendapat tersebut. Nah, demikian. Jadi kalau kita perhatikan dalil yang digunakan oleh orang-orang Murji'ah ingin membantah orang Khawarij dan sebaliknya orang Khawarij ingin membantah orang-orang Murji'ah, kita lihat kesalahan kedua-duanya. Wala faidah fi kalami haulai siwa anaka tasabit. Tidak ada faedah dari ucapan mereka itu. Ya, tidak ada faedah bagi engkau. Ucapan mereka ini siwa anaka tasabit min kalami kulli taifatin fasad fasada madhabi taifah al-ukhra. Selain sesungguhnya engkau mendapatkan faedah dari ucapan setiap kelompok itu rusaknya madhab yang lain. Ini iya, demikian. Jadi kalau kita lihat dalilnya orang-orang murjiah menunjukkan rusaknya pendapat khawarij. Kalau lihat dalilnya khawarij kita lihat rusaknya dalilnya murjiah. Sehingga yang benar adalah yang di pertengahan. Ya, yaitu al-sunnah wal Demikian juga kita lihat masalah takdir. Ya, masalah takdir kodok dan kodar. Di situ ada dua kelompok yang berseberangan juga. Yang satu tidak beriman pada takdir, tidak ada takdir itu. Yaitu apa? Orang-orang kodari. Sebaliknya, ada yang dia itu pasar kepada takdir itu Jabari. Kalau kita lihat dalil-dalil keduanya itu kelihatan jelas kesalahan keduanya masing-masing. demikian. Demikian juga ketika menghadapi kelompok Khawarij dan Murji'ah. Ya, di dalam permasalahan orang yang melakukan dosa besar. Kalau kita kita lihat dalil yang kelompok Murji'ah tampak jelas kesalahan orang-orang Khawarij. Kalau lihat yang Khawarij kita tampak jelas kesalahan Murji'ah. Maka tampak keduanya itu adalah kelompok yang yang sesat yang menyelewengkan. Lalu bagaimana alusan jamaah tentang permasalahan orang yang melakukan dosa besar? Yaitu apa? Mereka adalah seorang mukmin, masih mukmin, tetapi imannya adalah kurang. Ya demikian. Sekarang kita masuk dalam bahasan yang lain. Qala rahimahullah taala ya tentang permasalahan bahwa kita mengharapkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka dalam surga. Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Allah akan merahmati mereka. Walaupun kita tidak memastikan mereka masuk surga. Tapi kita berharap. Ya demikian. Demikian juga ketika kita menghadapi orang yang melakukan maksiatan, maka kita takut pada mereka. Takut mereka mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk kemudian mereka mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita semua dengan melakukan kemaksiatan, kita takut untuk kemudian Allah murka kepada kita. Untuk benar Allah SWT marah kepada kita. Demikian juga memberikan hukuman kepada kita dan azab. Tetapi bersama dengan itu kita tidak boleh putus asa. Ya demikian. Tetap kita berharap untuk Allah Subhanahu wa memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Demikian juga berharap Allah Subhanahu wa mengampuni dosa-dosa kita demikian. Jadi antara apa? Antara harapan dan rasa takut. Kita berharap bahwa orang-orang yang berbuat baik mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak memastikan mereka masuk surga. Tapi kita berharap. Demikian juga kita takut kepada orang melakukan kemaksiatan untuk kemudian mereka nanti akan masuk neraka. Tetapi kita tidak memastikan bahwa mereka itu mesti masuk neraka. Tidak. Tapi kita takut. Ya demikian. <clears throat> Semua di sini oleh Al-Imam atau Hawi rahimahullah yang tadi kita sudah simpulkan apa akan apa yang akan beliau sampaikan di sini. Wa narju lil muhsinin minal mu'minin dan kita berharap untuk orang-orang yang baik dari orang-orang yang beriman yang beramal soleh dari orang-orang yang beriman ayyafu anhum untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka wa yudkhiluhum al jannah dan untuk Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga bi rahmatihi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala wala dan kita tidak merasa aman terhadap mereka. Ini kita tidak memastikan bahwa mereka itu aman dari api neraka, bahwa mereka itu mesti, mesti masuk surga. Kita tidak memastikan. Tapi kita apa? Berharap, narju. Demikian juga untuk diri kita, kita semua. Ketika kita melakukan amalan ketaatan, melakukan amalan-amalan soleh, maka kita berharap Allah mengampuni kita. Kita berharap Allah masukkan kita dalam surganya dengan rahmatnya. Dan kita tidak memastikan bahwa kita masih surga. Kita tidak bisa memastikan bahwa kita masuk dalam surga, tetapi kita berharap dengan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Kemudian beliau mengatakan, "Wala nasadu lahum bil jannah." Demikian juga kita tidak memastikan atau menyaksikan bahwa mereka itu mesti dapat surga. Tidak. Tidak ada seorang pun yang memastikan bahwa fulan dan fulan yang telah melakukan amalan sunnah itu mesti masuk surga. Tidak bisa. Kecuali apa? Kecuali wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW seperti umpamanya al-asyarah mubasyirina Nabi jannah sepuluh orang yang Nabi kabarkan mereka masuk dalam surga. Walaupun demikian kita perhatikan bagaimana mereka tetap takut. Ya, walaupun mereka mendapatkan keutamaan indah, indah itu, khususnya kalau Pak rasyidin tapi mereka bagaimana tetap, tetap takut, tetap takut untuk mendapatkan siksa Allah Swt. Disebutkan Umar bin Khattab radhiallahu waktu itu berbicara dengan Abu Musa al syari Semoga dalam Sayyid Bukhari kisahnya itu yang menunjukkan tawaduknya Umar bin Khattab radhiallahu Waktu itu berkata Abu Burda anaknya Abu Musa al syari berkata dengan berbincang-bincang bercakap-cakap dengan Abdul bin Umar, anaknya Umar bin Khattab anaknya dua orang yang mulia. Ya, percakapan antara dua anak dari dua orang tua yang baik-baik. Abu Burdah dan Ibnu Umar. Ibnu Umar seorang sahabat, Abu Burdah seorang tabi'in saja. Waktu itu Abu Hurairah mengatakan, kamu tahu nggak apa yang diucapkan bapakku kepada bapakmu? Ini pertanyaan kepada Ibnu Umar. Seperti kita lah punya anak, kemudian anak-anak kita itu berbincang-bincang dengan temannya. Ya sama-sama bercakap-cakap. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, apa yang dikatakan bapakmu? Maka dia mengatakan, bapakku bilang, kita, masya Allah, sudah, ya ini Abu Musa mengatakan kepada Umar bin Khattab, kita, masya Allah, alhamdulillah, sudah menemani Nabi saw, ikut berperang dengan Nabi saw, berjihad dengan Nabi, melakukan amalan soleh, melihat Nabi saw ini dan itu. Ini suatu keutamaan. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Maka kemudian Umar mengatakan, ada pun aku. Kalau ini saya amal, amalanku itu adalah baradun. Alaiya, barat, ini dingin. La, la, lana wala alaina. Aku tidak mendapatkan pahala dan aku tidak dapat siksaan. Itu yang penting impas sudah. Aku tidak disiksa dan aku tidak mendapatkan pahala. Ya ini seperti itu lebih aku sukai. Ini menunjukkan tawaduknya Umar bin Khattab. Walaupun beliau termasuk orang yang paling mulia dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tetap mengatakan itu. Ya, kalau umpamanya aku tidak disisa dan aku tidak diberikan pahala, yang penting aku tidak mendapatkan sisa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting impas itu sudah aku bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian berkata Abu Burda, ya kalau demikian bapakku, kalau demikian bapakmu lebih bagus daripada bapakku. Ya bapakmu lebih bagus daripada bapakku. Ini mengakui bahwa Umar lebih bagus daripada Abu Musa al-Asy'ari. Mereka semua adalah sahabat Nabi SAW yang mulia. Tapi lihat di sini tawaduknya Umar bin Khattab radhiyallahu yang sampai Nabi mengatakan, "Lau salak fajjan la salat syaitan fajjan ghairu fajjik." Kalau ini saya, ya, wahai Umar, kalau ini saya engkau menempuh suatu jalan, ini saya setan itu akan melewati jalan selain yang kamu lewati. Setan sampai takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu Demikian juga waktu itu Nabi Alaihi Wasallam. Beliau waktu mengabari bahwa dia masuk dalam surga. Kemudian ketika masuk dalam surga, di situ mendapati suatu rumah yang bagus. Ketika beliau mau masuk di situ ada seorang perempuan sedang berwudu. Ya, ini berwudu bukan untuk ibadah, berwudu untuk membaguskan dirinya. Ya ini nadhafah, jamal, ya kebaikan. Kemudian ditanya, rumah ini milik siapa? Rumah ini adalah miliknya orang Arab. Kemudian Nabi mengatakan, aku suka orang Arab. Kemudian disebutkan bahwa itu adalah miliknya Umar. Kemudian mengatakan kalau tidak karena aku melihat sifat cemburumu wahai Umar, aku akan masuki rumah tersebut. Maka Umar ketika mendapatkan kabar tersebut, beliau mengatakan, "Alaika agar ya Rasulullah." Kemudian beliau menangis. Apakah kepada engkau aku cemburu ya Rasulullah? Kemudian beliau menangis. Ya, itu Umar bin Khattab radhiyallahu Demikian juga ya beliau lah yang mengucapkan kalimat ya Allahumma in kadabta li min ahli sakawah famkuha waktu beli min ahli saada. Sampai seperti demikian beliau mengatakan. Ya Allah kalau engkau yang dituliskan aku termasuk orang-orang yang celaka, maka rubahlah ya Allah untuk aku menjadi orang-orang yang ahli kebahagiaan. Saking tawaduknya beliau mengatakan, karena kita mengetahui bahwa Allah menyebutkan yaqullahu ma yasha'u isbit wa indahu umul kitab. sebagai dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menghapus dari takdir dan Allah menetapkan dan insya Allah ada umul yang di lahir mahfud. Jadi disebutkan para ulama bahwa takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu ada yang bisa dihapuskan, yaitu yang yang diisi para malaikat. Ya, adapun takdir Allah yang dia itu ada di lahir mahfud maka tidak akan berubah. Oleh karena itu Nabi mengatakan, "Man arada barang siapa yang ingin untuk dibentangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka dia, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi." Ya, dari hadis tersebut, hadis Bukhari dan Muslim ini nah, para sahabat para ulama menggiring kepada mana tadi. Ini barang siapa yang dia, dia ingin dipanjangkan umurnya, demikian juga rezekinya diluaskan, maka hendaknya menyambung tali silaturahmi. Jadi ketika dia menyambung tali silaturahmi, maka Allah panjangkan umur dia. Demikian juga rezekinya di, ditambahkan. Bagaimana ini? Maksudnya tadi, yakni yang di sisi malaikat itu apa? Itulah yang yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perubahan itu ada di lahir mahfud. Paham? Jadi demikian. Jadi kita mengumpulkan hadis-hadis demikian juga yang tadi. Ya Allah yasha'u Allah SWT menghapus di antara takdir-takdir itu dan Allah juga menetapkannya. Bagaimana ini? Apakah berarti takdir itu berubah? Tidak. Yang di lahir mahfud tidak berubah. Tapi yang di itu di tangan para malaikat kalau Allah kehendaki menghapusnya. Paham? Oleh karena itu tadi barang siapa yang dia itu menyambung tali rahmi, ya berhubungan baik dan sebagainya Allah akan panjangkan umurnya. Berarti bagaimana? Umurnya itu bertambah dan perubahannya itu ada di lahir mahfuz. Dari situ kita tidak merasa bingung, demikian juga tidak merasa bingung. Ya demikian keadaan Umar bin Khattab. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu dan tentu saja utang Abu Bakar lebih banyak. Tapi kita di sini sedang berbicara tentang tawaduknya Umar bin Khattab. Beliau yang mengatakan Al-ghina wal faqr matiyatan wala ubali ayyuhuma raqibu. Sadarnya sahih beliau mengatakan demikian. Kaya dan miskin itu adalah dua kendaraan. Dan aku tidak peduli di kendaraan yang mana aku tumpangi. Di kendaraan yang mana aku menaikinya. Karena keduanya itu adalah adalah kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kaya dan miskin itu adalah dua kendaraan dan aku tidak peduli aku mau menjadi miskin atau aku menjadi kaya yang penting menjadi hamba-hamba yang soleh karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Jadi di sini kita berharap orang yang itu melakukan kebaikan untuk Allah SWT mengampuni dia demikian juga masukkan dia dalam surga tetapi kita tidak memastikan wala nasyadulahum kita tidak memastikan tidak menyaksikan bagi dia itu bil jannah mesti masuk surga tidak bisa kita berharap saja dan berikutnya juga ya tadi kita sebutkan biru limusihim ya biru limusihim dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang musik yang melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa. Di antara kaum mukminin kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang melakukan kesalahan dari kaum mukminin. Wa nakhafu alaihim dan kita takut kalau mereka kalau mereka itu mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sisa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Wala nak wala naqnutuhum tetapi kita tidak kunut, kita tidak merasa putus asa terhadap mereka juga. Jadi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kemaksiatan, ya, maka kita memintakan ampun terhadap kesalahan-kesalahan mereka itu. Demikian juga kita takut kalau mereka itu nanti mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Wala nak natu, dan kita tidak apa? Tidak kemudian merasa putus asa untuk mereka itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian ya akidah lulusan wal Jamaah. Ketika ada orang-orang yang di melakukan amalan soleh berharap mereka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak bisa memastikan bahwa mereka mesti masuk surga. Demikian juga kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang melakukan kesalahan. Demikian juga kita ketika melakukan kesalahan, kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita takut untuk kemudian mereka mendapatkan ada Allah SWT. Tetapi tidak apa, tidak kemudian merasa putus asa bahwa Allah tidak akan mengampuni dia, bahwa Allah SWT tidak akan maafkan dia, tidak. Ya, kita tidak berputus asa juga. Hmm. Maka disebutkan di sini oleh Imam Ibn Abi Is taala wa 'alal mu'min ay ya'taqid hadzal ladzi qalahu syai' ta'ala atas setiap mukmin untuk berakidah Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh. Ini maksud di sini adalah Al-Imam At-Tahawi. Rahimahullah taala pihak nafsi wa pihak ghairihi. Di dalam haknya diri dia demikian juga haknya selain dia. Ya demikian. Sebagaimana tadi disebutkan ketika dia melakukan amalan soleh dia berharap tapi tidak bisa memastikan oh mesti aku masuk surga tidak. Demikian juga ketika dia terjatuh kepada kesalahan untuk minta ampun kepada Allah SWT. untuk takut mendapatkan adab Allah SWT. Tetapi tidak apa? Tidak putus asa juga dari rahmat Allah SWT. Kemudian belum menyebutkan beberapa, beberapa ayat, "Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila wasilah." Mereka orang-orang yang berdoa kepada Allah SWT. mengharapkan perantaraan kepada Allah SWT. Apa itu perantaraannya? Amalan soleh. Mereka melakukan amalan-amalan soleh ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhum akrabu, mereka berusaha siapa yang lebih dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, mereka berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna adzabahu, mereka takut dari sisa Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. <clears throat> Demikian juga disebutkan Sebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha sebagai Imam Tirmidzi. Mana adalah benar dari sebuah ulama mendhaifkan ya bahwa waktu itu Aisyah radhiyallahu anha dan ini mirip dengan apa yang nanti disebutkan dari ucapan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Ya ucapan yang sahih ucapan beliau. Hasan bin Ali. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dibicarakan tapi maknanya ulama ulama adalah benar. Nah, di sini doi ya walaupun jalan sahih tapi disebutkan oleh si mobil bahwa itu ada penyakitnya. Ya. Kemudian juga disebutkan Sebagian-sebagian rawi diperbincangkan ada penguatnya. Ya, sebagian rawi di situ sebutkan Ibnu Humaid yaitu gurunya atau syekhnya Ibnu Jarir namanya Muhammad bin Humaid. Sebutkan bahwa dia adalah mengkarang hadis. Tapi maknanya ulama adalah benar. Sebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha Kalau beliau mengatakan, "Qul" mengatakan "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Waladina itu nama tahu, wa qulubuhum Orang-orang yang dia itu memberikan apa yang mereka berikan. Ini orang-orang yang bersedekah. Orang-orang yang bersedekah dan hati mereka itu takut. Ya. Apa maknanya ini? Ini apa orang-orang yang dia itu memberikan dan hati mereka itu takut memberikan. Bagaimana ini maknanya? Apakah mereka itu adalah waladhi yasni wa yashrabul khamar wa yashrab? Apakah mereka adalah orang-orang berzina dan orang-orang yang dia itu mabuk dan orang-orang yang mencuri. Jadi orang-orang yang takut itu apalah, apakah orang-orang yang mencuri? Orang yang melakukan kemaksiatan? Kala, maka Nabi mengatakan, lah tidak. Ya, Ibn Atasidik, wahai anak perempuannya Atasidik ini Abu Bakar." Walakinahu rajul, tetapi mereka ini adalah dia ini adalah seorang laki-laki ya semua isoli. Orang yang dia itu puasa, orang yang dia itu sholat, wa yatasaddaqu demikian juga dia itu bersedekah. Tetapi apa? Wa yakhafu ala yakbal minhu, tapi dia takut. Ala yakbal minhu untuk tidak diterima amalan dia. Itu maknanya hatinya adalah hati yang takut. Jadi Aisyah waktu itu bertanya, Wa qulubuhum wajilah dan hati mereka itu adalah dalam keadaan takut. Apakah yang takut itu adalah orang-orang yang zina, orang-orang yang mabuk atau orang-orang yang mencuri? Nabi mengatakan tidak. Bahkan mereka itu adalah orang yang berpuasa, yang sholat dan bersedekah, tapi takut kalau amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Yang menguatkan ucapan ini adalah ucapan Hasan bin Ali. Dan itu sahih ucapan beliau. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau mengatakan ya disebutkan ini dibawa oleh Imam Ibn Jarir dengan sahih yang sahih. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Amilu wa wallahi bi ta'at Beramalah kalian demi Allah dengan ketaatan. Wasdadu fiha dan bersungguh-sungguhlah kalian. Bersungguh-sungguhlah beramal. Wa khafu an turadda alaihim. Dan takutlah untuk kemudian tidak diterima. Innal mu'min sesungguhnya seorang mukmin jama' ihsanan wa khusyatan. Orang mukmin itu mengumpulkan perbuatan baik dan takut. Takut apa? Takut tidak diterima amalnya. Seperti tadi hadis yang disebutkan. Jadi orang mukmin dia itu mengumpulkan antara amalan soleh dan rasa takut. Rasa takut kalau kemudian tidak terima amalannya oleh Allah Subhanahu Bukan berarti dia putus asa, tidak. Takut kalau tidak terima. Amalan kita ini bercampur dengan apa? Syirik, kadang-kadang itu sum'ah, kan demikian. Untuk dihormati orang, untuk dilihat orang, untuk dilihat teman-temannya, ini dan itu kan demikian. Dan setiap orang mempunyai cobaan masing-masing. Jadi orang yang mukmin itu mengumpulkan antara ihsanan perbuatan baik dan khasyah takut. Berbeda dengan orang munafik. Wal munafik jamaah isaatan wa amnan. Orang munafik itu mengumpulkan antara kejelekan dan merasa aman. Wah, sedih aku akan diampuni. Wah, paling neraka satu hari dua hari saja. Setelah itu masuk surga. Ya demikian. Orang-orang munafik kadang benar seperti itu. Eh. Kemudian disebutkan eh di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 218 Ya. Innal amanu wal hajaru wa jahadu Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah. Demikian juga orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Bagaimana mereka? Ulaika yarjuna rahmatullah. Bersamaan dengan itu mereka mengharapkan rahmat Allah. Mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak merasa yakin tidak, tapi berharap. Wa Allahu ghafurur dan Allah adalah zat yang maha mengampuni demikian juga pengasih. Fata amal kaifa ja'ala rajahum. Maka perhatikan bagaimana mereka menjadikan harapan mereka itu ma'a ityanihim bihati ta'ah dengan mereka melakukan amalan taat. Yani mereka itu berharap dengan melakukan amalan taat. Bukan berharap-harap kosong saja. Namanya harapan itu faraja in nama yakunu mal ityan bil asbab. Ya bisa ditulis harapan itu Hanyalah dengan membawa sebab-sebab amalan soleh itu itu namanya harapan. Ya, itu namanya harapan. Harapan itu harus bersama dengannya sebab-sebab amalan soleh. Kalau kemudian seseorang berharap tapi tidak melakukan amalan soleh itu bukan namanya harapan, itu namanya apa? Angan-angan. Ya, itu namanya angan-angan. Seseorang yang dia itu berharap itu melakukan sebab. Itu adalah dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah syariatkan Ya demikian. Udah beliau contohkan. Contohkan ini. Ulana rajulan lahu ard. Kalau ada seorang mempunyai tanah. Ya. Jadi namanya harapan itu harus dengan sebab. Kalau harapan tidak ada sebab itu namanya angan-angan. Seperti apa? Beliau contohkan, seseorang dia punya tanah. Yu'amilu ayyauda alaihi min liha mayang yanfa'u. Dia berangan-angan, dia ingin setiap tahun untuk mendapatkan hasil. Fa'amala kemudian dia biarkan tanah itu, biarkan tanahnya itu Walam yahrusha, dia tidak olah, tidak ditanam. Walam yabdurha, dia tidak me, memberikan bibit di situ, tidak ada yang ditanam. Tanahnya dibiarkan saja. Waraja anahu ya'ti min mughalliha. Dia ingin berharap untuk datang hasilnya. Misalnya ya'ti man harasa seperti orang yang dia itu mengolah tanah. Wazara ada demikian juga menanam. Wa adalah memperhatikan tanahnya, dikasih pupuk, dikasih air, diperhatikan bagaimana ada nggak di situ hama dan sebagainya. Ya, kalau orang seperti ini, ada orang punya tanah dibiarkan ingin seperti orang yang lain yang mengolah, la ada hunas min asfai sufaha. Manusia akan menganggap dia orang yang gila, kan itu. Orang yang paling bodoh. Mana bisa ada tanah dibiarkan kemudian tumbuh di, tumbuh di situ padi? Ya, tidak bisa. Tumbuh di situ kopi, dia tidak pernah menanam kopi di situ. Ya orang menganggap itu orang yang gila kan begini. Demikian juga wakada lau Wa orang yang dia itu berharap. Perasaan saya perasaannya juga bagus, husnudzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayuji'ahu walad min gairi jima. Dia ingin punya anak tapi tidak pernah menikah, tidak pernah berjima dengan perempuan, dengan istrinya. Mana mungkin dia punya anak kan demikian? Aneh. Dia berharap khusnudan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin punya anak, aku berharap dengan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Tapi dia tidak tidak pernah jima ya dengan perempuan, dengan istri dan sebagainya. Ya tidak mungkin punya anak kan demikian. Orang menganggap dia orang gila. Ya demikian juga. Kita contohkan ini, au yasiru a'lama ahli zamani. Dia ingin menjadi orang apa makna a'lama ahli zamani? Dia ingin menjadi orang yang paling pandai, yang paling pintar dari orang di zamannya. Min ghairi talabil ilm, tanpa belajar, wahir tamin. Demikian juga semangat yang sempurna. Bagaimana mungkin menjadi orang yang paling pandai di dunia? Nah, eh, beliau contohkan seperti ini. Mungkin beliau memisahkan dengan dirinya mungkin. Oh, alam. Jadi ya, bagaimana mungkin orang pengen jadi orang yang paling pandai di zamannya, tapi dia tidak belajar dan tidak bersungguh-sungguh? yang tidak mungkin. Seperti orang tadi, dia pengen punya anak, tapi dia tidak pernah berjima, tidak pernah menikah Bagaimana punya anak kan itu? Demikian juga tadi, dia pengen punya apa tanaman, dia punya tanah, dia pengen tanamannya tumbuh, Ya, kemudian dia biarkan. Bagaimana mungkin di situ tumbuh pohon sengon mamanya? Dia tidak tanam, tanam sengon. Apalagi pohon kopi mamanya. Dia tidak tanam pohon kopi. Ya tidak mungkin. kan demikian. Jadi namanya harapan itu Faraja inamaya kunu ma'alidnya dibilang sebab. Namanya harapan itu hendaknya dia membawakan sebab-sebab yang bisa membawa kepada harapan tersebut. Kan demikian. Itu pun kadang nggak dapat kan itu. Tapi kita kan nutup. Seorang sudah berusaha ingin punya anak, menikah, sebagian tidak punya anak juga kan itu. Jadi dia harus melakukan sebab dan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan mayam bagi yanbaghi yu'lam nah, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Jawabul Kafi. Ya, iman sa'ala anidawai syafi. Ya, dari buku beliau. Di Ibnu Qayyim tapi di sini dinukulkan oleh Imam Ibn Abil Iz. Al-jawab al-qabil liman sa'ala anil dawa syafi. Jawaban yang mencukupi untuk orang yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Nubaim di sini dinukilkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Eh, dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abu Iz. Wa mimma yanbaghi ayyulam anna man rajah syai'an dan di antara yang hendaknya diketahui oleh kita semua, sesungguhnya orang yang berharap sesuatu istazama rajahu umurah. Wajib harapan dia itu beberapa hal yang harus penuhi. Bisa ditulis. Ini orang yang dia itu berharap harus memenuhi tiga perkara. Cuma di sini tiga. Anaman roja saya orang dia itu berharap sama rajahu umurah. Wajib harapan dia itu disertai dengan perkara-perkara ini. Yaitu tiga. Yang pertama ahaduha mahabatuma ma Mencintai apa yang diharapkan. Ya kalau dia ingin tadi ingin punya tanaman umpamanya, ya dia harus mencintai. Ya apa yang dia usahakan itu, dia ingin punya anak umpamanya, ya dia harus mencintai. Apa yang dia harapkan itu, menikah dulu kah atau apa ini dan itu kan demikian. Demikian juga tadi, dia ingin menjadi orang yang tahu agama. Tidak usah jauh-jauh jadi orang yang paling pandai di zaman dai, orang yang bisa menghilangkan kebodohan dia umpamanya. Ya, kalau menjadi orang yang a'lam wali zamannya, orang yang paling pandai di zamannya. Ya. Maka eh, dia tidak apa mencari ilmu, dia tidak, tidak hirsutam, tidak punya kesungguhan yang sempurna. Tidak mungkin. Ya, seorang yang bapak ingin punya ilmu ya, dia harus mencintai ilmu tersebut. Jadi syarat pertama adalah mahabbah, ma'irju, mencintai apa yang diharapkan. Asal yang kedua, khawfu min fawati. Takutnya dia dari luput hal tersebut. Dia takut kalau nanti lepas, ya, wah takut nanti eh, punya anak ini kalau terlalu tua tidak bisa nanti ya. Jadi dia takut kalau itu lepas diusahakan untuk didapat. Ya demikian juga tadi dia pengen punya tanaman ya jangan sampai nanti musim hujan habis dia belum sempat menanam. Jadi takut untuk kemudian luput hal tersebut. Kalau tidak punya rasa takut berarti dia harapannya harapan kosong saja kan itu. Azalis yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bihasbil imkan. Usaha dia untuk mendapatkan harapan dia itu semampu dia. Semampu dia dia usahakan. Dia usahakan sa'yu, dia harus berusaha. Kalau dia tidak berusaha ya mana mungkin dia mendapatkan hasil yang dia inginkan. Yang berusaha pun tidak dapatkan itu. Jadi dia berusaha untuk menghasilkan apa yang diinginkan semampu dia. Bihasbil imkan. Ditempuh jalan-jalannya Kadang orang sudah menikah tidak dapat anak, diusahakan. Ya melakukan ya ini terapi ini dan itu kan itu satu tahun dua tahun tiga tahun tidak dapat diusahakan. Ya sedia dipelajari suaminya juga bagaimana ini supaya bisa punya anak kan itu. Dia berusaha untuk mendapatkan hal tersebut. Ya itu tiga syarat seorang di itu punya harapan. Untuk dia mencintai harapan dia itu takut lopot harapan tersebut. Kemudian dia berusaha untuk menghasilkan harapan tersebut semampu dia. Wa amma raja'un la yuqarinu syai'an min dhalik. Adapun harapan yang tidak disertai tiga ini tadi, bahwa min babil amani, maka ini namanya angan-angan. Wa raja'u syai'un wal amani syai'un akhar. Harapan itu sesuatu dan angan-angan itu sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab aja itu ada istilahnya kan itu. Kalau harapan yang mungkin dapat namanya apa? La'alla. Seperti saudaranya inna kan itu. Dalam menunggu nahwu. Tapi kalau angan-angan apa? Pakainya apa Lafaznya Laita, kan itu. Ya, laita, itu orang-orang penghuni neraka itu dia ya laitani kuntu turaba. Wahai sekiranya aku menjadi tanah saja, itu angan-angan. Tidak mungkin dia. Ketika sudah masuk neraka, berangan-angan jadi tanah saja karena sisanya yang pedih. Tidak mungkin. Ya Allah Subhanahu wa menggunakan lafaz itu kan dengan laita. Jadi, angan-angan itu sesuatu Harapan itu sesuatu juga. Ya, demikian. Fakulu rojin khaif. Setiap orang yang berharap, dia takut. Setiap orang yang berharap masuk surga, takut kemudian masuk dalam neraka. Fakulu rojin khaif. Setiap orang yang itu berharap, dia takut. Wasair ala ta'ir, ala tarik, idha khawfa asra asir. Orang yang itu berjalan di atas jalan, orang yang menempuh suatu perjalanan, Idza khafa kalau dia takut, wah aku takut tidak sampai nanti masuk surga. Asal asal sair, dia cepat-cepat untuk berjalan. Orang belum orang belum bangun, dia sudah bangun untuk sholat malam. Dan dia mengharapkan rahmat Allah. Dia mengharapkan surga Allah Subhanahu Jadi orang yang berjalan di atas jalan itu, apabila dia takut, asal asair, dia cepat cepat-cepat dia berlomba-lomba. Dia ingin menjadi yakni umpamanya Allah swt. ya wasabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun orang-orang yang berlumba-lumba maka mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Dia takut kalau kemudian tidak masuk golongan tersebut, maka dia cepat-cepat. Orang yang berjalan di atas jalan, kalau dia takut dia akan segera melangkah. Maka batal fawat takut kalau kemudian luput tidak mendapatkan hal tersebut. Ya eh. Kemudian Kemudian dikasihkan oleh beliau oleh Imam Ibn Abilis Is bahwa dosa-dosa besar itu kalau dosa besar itu. Bersama dengan itu dia malu kepada Allah, dia takut kepada Allah dan merasa besar bagi dia, dia telah melakukan sesuatu yang besar. Mayulik wa baik, maka bisa dia itu menjadi kecil. Dosa besar kalau kemudian ketika dilakukan oleh seorang itu kemudian dia merasa menyesal, dia merasa malu, dia merasa takut, merasa telah melakukan sesuatu yang besar, dosa yang besar. Maka seperti ini, yulhi bisagoir, bisa diikutkan menjadi dosa kecil. Dan sebaliknya, Waqad yaqtarinu bisaghirah. Kadang-kadang dosa-dosa kecil kalau kemudian tidak ada di situ rasa malu kepada Allah. Demikian juga tidak memperdulikan. Demikian juga tidak takut. Demikian juga meremehkan. Bisa-bisa dia itu yulhiquha bil baik, Bisa menjadi dosa besar. Ya, demikian. Jadi dosa besar kalau kemudian dia merasa takut dan sebagainya, bisa menjadi dosa kecil. Dan sebaliknya, dosa kecil kalau kemudian dia tidak peduli terhadap kemaksiatan tersebut bisa menjadi dosa besar. Ya, demikian. Eh, Kemudian disebutkan di sini Ibn Abil Is mengambil manfaat atau faedah dari apa yang boleh Ibn Taimiyah di dalam Majmuat Tawan, sebutnya di kumpulan Majmuat Tawan. Ini kan juga di sebagian mengumpulkan di iman rusak. Ini diantara sebab-sebab eh, Baik inna fa'ila sayyi'at Sungguh orang melakukan kesalahan, ya sekutuan hukumah. Bisa hilang siksaan. Jahanam, neraka jahanam, binawi asyara sebab Dengan sepuluh sebab yang dilakukan. Ada pun di dalam uh, eh, kitabul iman, ya, Al-Imam Al-Awsar di sini, Ibnu Sulaiman beliau mengatakan, sepuluh hal yang bisa menghapuskan dosa seorang. Ya. <clears throat> Beliau mengatakan Qaddalat nusus Alkitab wa sunnah telah menunjukkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah. Ala hukum bata dunub, sesungguhnya sisaan dosa-dosa itu, ya sisaan api neraka, tazulu anil abdi nahwi ya asur asbab. Bisa hilang dari hamba itu dengan sepuluh sebab. Ya, ini bisa ditulis, ya. Siksaan api neraka bisa hilang dengan sepuluh sebab. Jadi hukuman seseorang hamba di dalam neraka itu bisa hilang dengan 10 sebab. Kalau kemudian di antara sebab-sebab ini ada pada diri dia, diharapkan siksaan itu hilang ataupun diharapkan menjadi ringan. Ya, yang lapasnya mirip-mirip. Uqubata dunub tazulu anil abdi nahwi asyara asbab. Siksaan dari dosa-dosa itu bisa hilang dengan 10 sebab. Aduh yang pertama, ya bisa ditulis atau taubat, taubat, jelas. Dengan taubat itu, siksaan itu akan hilang pada seorang hamba. Seperti kita ketahui banyak dalilnya ya Imam Nawawi sendiri mengumpulkan dalam Riyadhus Shalihin bab at-taubah. Ya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Alam ya'lamu an Allah wa yaghfiru taubata ibadi. Apakah tidak mereka tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-Nya? Kemudian yang kedua apa? Sebab seseorang itu tidak mendapatkan sisaan al istighfar istighfar semua dalam kuri muslim bahwa Nabi SAW boleh mengatakan tidak ada nabi abda tidak ada nabi abdun zamban kalau seorang hamba itu melakukan suatu dosa melakukan suatu dosa ya kemudian dia mengatakan ay rob ya Allah adnabnu dzamban fakfirhu li ya Allah aku telah melakukan dosa ampunilah aku ya Allah ya maka Allah SWT mengatakan Alima abdi anna lahu rabban. Hamba ini tahu, hambaku tahu kalau dia mempunyai Rob. Ya dunub yang akan mengampuni dosa. Wa aku bi dan mampu menghukum dia. Qad ghafartu li, li abdi. Aku telah ampuni hambaku. Nah, demikian. Kemudian berikutnya yang ketiga, sebab yang ketiga yang bisa menghapuskan siksaan pada diri dia al hasanah al mahiyah Kebaikan yang menghapuskan kesalahan. Jelas. Ini kebaikan yang dilakukan itu bisa menghapuskan kesalahan dia. Menghapuskan sisaan dia. Seperti dalam hadis Abu Hurairah sebagai Imam Muslim, "As-shalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah Ramadan ila Ramadan." Salat lima waktu. Jumat kepada Jumat berikutnya, Ramadan kepada Ramadan berikutnya, mukabirat lima huna akan menghapuskan di antara mereka ini. Idza stunibat kabair, Sekarang dia menjauhi dosa-dosa besar. Demikian ayat Al-Quran. Wa akimi sholat. Tegakkanlah sholat. Tarafai nahar di dua pojok dari siang. Wa wa minal dan sebagian dari malam. Inal hasanat. Sesungguhnya kebaikan itu yudhibna sayyiat. Bisa menghapuskan kesalahan. Surat Hud ayat yang ke-114. Kemudian yang keempat, sebab yang keempat. <coughs> ini juga disebut oleh para ulama juga. Kenapa Imam Ibnu Abil Is tidak menyebutkan berkata Ibnu Taimiyah minimal gitu ya atau berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa dia langsung nukilkan? Karena waktu itu orang kalau sudah tahu ini adalah ucapan Ibnu Taimiyah, orang sudah langsung menolak. Paham? Jadi mereka itu sangat benci orang-orang lebih itu kepada ucapan Ibnu Taimiyah. Sampai sebagian ulama yang lain tidak saking seperti itu tidak disebutkan namanya. Padahal persis blek ya persis apa yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah itu dinukilkan oleh Alimah Ibnu Abilis. Tapi kenapa nggak disebutkan? Padahal tempat-tempat yang lain dia menyebutkan berkata fulan-fulan kan demikian. Karena tadi. Karena orang kalau tahu ini ucapan Ibnu Taimiyah langsung ditolak. Ya, seperti sebagian orang membaca bukunya Saya Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya dihapus namanya itu depan. Karena kalau orang sudah tahu itu yang nulis Saya Muhammad bin Abdul Wahab langsung Wahabi ditolak. Ya, sebagian menghapusnya kemudian dibacakan. Mereka menerima. Ya. Ketika kemudian berotot itu tulisan ini Saya Muhammad bin Abdul Wahab mereka pun akhirnya menerima. Ya demikian. Jadi persis apa yang dibawakan oleh Ibn Abdul Aziz itu apa yang dibawakan oleh Ibn Taimiyah di sini. Jadi tadi sudah disebutkan sebab yang ketiga ini kebaikan. Kemudian sebab yang keempat ada pelikop yang bisa menghalangi siksaan doa mukminin, doanya orang-orang beriman. Doa orang beriman oleh karena itu sebutkan dari Nabi Alaihi Wasallam. Tidaklah seseorang yang meninggal kemudian berdiri 40 orang yang tidak menyebutkan Allah, menyolatkan dia, maka memberikan syafaat. Ini doa orang beriman. Banyak dalilnya. yang kelima, <clears throat> ma yamal anu min amali bir fasodaqah. Apa yang dilakukan dari sedekah. Amalan-amalan baik seperti sedekah, ya, maka ini bisa menghapuskan dosa dia. Haji, memberikan pihak, ya amalan soleh. Hmm. Kemudian juga disebutkan di sebab tadi yang kelima. Kemudian sebab yang keenam, ashababu asadis syafaatun Nabi, syafaatnya Nabi SAW. Ya demikian. Demikian juga selain Nabi, orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Ya demikian. Ini sahabat Nabi, demikian juga sahabat orang-orang yang lain seperti orang mati syahid kepada keluar kerabatnya dan orang lain. Sahabat Nabi kepada kaum mukminin. Ya, sahabat Nabi kepada kaum mukminin itu aja. Asbabus sabi, sebab yang ketujuh, al masaib musibah. Musibah itu bisa meng menghilangkan atau mengurangi dosa, mengurangi siksaan. Bukan dalam ya, hadis dan Muslim di Abu Hurairah Nabi SAW mengatakan, "Maisibul mukmin tidaklah seorang mukmin tertimpa apa? kesulitan, demikian juga musibah, demikian juga kesedihan. Walhamin, hammin ini usnin. Rasa takut sampai duri yang mengenai dia, illa kafarallah biha min khotoyahu. Kecuali Allah hapuskan kesalahan dia. Sebab yang kedelapan, ya, ma yasulu bil kubur min al fitnah wa Apa yang terjadi di alam kubur itu bisa. Orang yang sisa di alam kubur itu mengurangi sisa dia nanti. Ya walaupun orang yang dihitung sisa dalam kubur, ya setelahnya lebih berat lagi memang. Tapi bagi orang yang beriman mungkin ya dikurangi dengan sebab itu. Hempetan yang ada di himpitan yang ada di dalam kubur itu juga ya bisa mengurangi sisaan dia berikutnya. Kemudian sebab yang ke sembilan adalah ahwalu yaumil kiamat. Kengerian dari kiamat itu juga kengerian, kengerian di alam di hari kiamat juga termasuk ini termasuk sesuatu yang apa? Sesuatu yang menyedihkan seorang hamba, sesuatu yang membuat, membuat sedih seorang hamba itu kan mengurangi apa? Menghapuskan kesalahan dia kan masuk di situ. Asabul asir sebab yang sepuluh adalah rahmatullah wa afihi wa afuhu wa maghfiratuh bila sabab minaribat. Rahmat Allah dan maaf pemaafan Allah dan ampunan Allah kepada hambanya tanpa sebab yang dilakukan oleh hamba tersebut. Jadi Allah SWT mengampuni dia dengan hikmahnya dan utamanya tanpa sebab dari hamba tersebut. Nah, demikian. Salam demikian kepada saudara Bapak.